الحمد لله ولا إله إلا الله الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين segala puji hanya milik Allah yang menciptakan langit, bumi, berikut segala yang ada di dalamnya. Segala puji bagi Allah yang menyusun tubuh kita demikian sempurna dari saat ke saat. Segala puji hanya milik Allah yang membuat mata ini bisa melihat, telinga bisa mendengar, tubuh bisa merasa Segala puji bagi Allah yang menghujamkan hidayah mengenalnya, memberikan taufik bisa beramal di jalannya. Segala puji bagi Allah yang menutupi aib, dosa, maksiat, kegelapan. Segala puji bagi Allah yang Maha Agung yang menakdirkan pertemuan ini ada. Siapapun yang ingin bahagia akan sebanding dengan tingkat syukurnya. Makin luar biasa bersyukur, makin bahagia. Makin kurang syukur, makin kurang bahagia. Makin tidak syukur, makin tidak bahagia. Hak Allah Subhanahu wa taala yang pertama adalah memerintah dan melarang. Itu mutlak hak dia. Kita ciptaannya hanya makhluk dan Allah Tuhan kita dialah yang punya hak untuk memerintah dan melarang. Dan hak Allah yang kedua adalah disyukuri atas semua karunia-karunianya. sebetulnya tingkat marifat seseorang kepada Allah semakin kenal kepada Allah semakin tenggelam di dalam syukur dan syukur inilah yang mengundang nikmat-nikmat lainnya jauh lebih dahsyat kita akan tercukupi dengan syukur daripada tercukupi dengan ingin. Walaupun kita punya keinginan, itu harus membuat kita tambah syukur agar keinginan kita bisa diberi dipilih yang terbaik. Mengapa kita harus syukur? Karena semua karunia yang ada ini adalah total dari Allah wa ma bikum min ni'matin faminallah karunia apapun yang ada padamu dari Allah apa saja dan apapun yang kita inginkan pasti itu pun ada dalam kekuasaan Allah apapun Apapun yang kita inginkan ada dalam genggaman Allah. Apapun yang kita inginkan tidak akan pernah sampai kepada kita tanpa izin Allah. Dan hanya Allah lah yang paling tahu yang terbaik untuk kita. Kita ingin tapi lebih besar kepada kebodohan kita. Seringkali keinginan kita karena nafsu dan sangat boleh jadi yang kita inginkan berbahaya bagi kita. Tetapi kalau kita benar-benar syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Jaminan Allah. Siapapun yang benar-benar syukur, ahli syukur, abdan syakura, Allah akan beri tambahan nikmat. Tambahan nikmat dari Allah pasti terpilih. Yang bisa menguatkan iman, yang bisa mencegah dari kehinaan, yang bisa mencegah kita dari kebinasaan akibat kufur. Jadi tambahan nikmat dari Allah terpilih. Bukan sembarang tambah. Yang kita inginkan belum tentu yang terbaik. Tapi yang Allah pilihkan pasti yang terbaik. Pilih. Mendingan banyak keinginan, mendingan banyak bersyukur. Saudara kurang mantep nih. Bolehkah punya keinginan? Kalau mantap kayak gini. Berarti sebetulnya saudara ingin jawab ingin. Bolehkah punya keinginan? Boleh. Kalau mau aman ingin apa? Ingin syukur. Itu paling aman. Kalau kita minta sesuatu yang Allah sukai, itu bagus karena pasti baik. Yang gawat itu minta yang sesuai dengan selera kita. Coba kalau ditanya sekarang, ingin jodoh seperti apa pasti lebih sesuai dengan selera ya benar tetapi orang yang mau milih ke Allah tunggu dulu saya mau jodoh yang benar-benar bisa membuat saya cinta ke Allah jangan mau jodoh yang bisa memalingkan kita dari Allah mau jodoh yang membuat saya bisa jumpa dengan Allah. Jangan sampai jodohnya menjadi hijab dari Allah. Coba, mendingan jadi orang kaya atau orang miskin? <laughs> Boleh. Salah pertanyaannya hadirin. Milih Mending jadi orang kaya yang bisa bersyukur atau orang miskin yang bisa sabar? Lebih keras suaranya. <clears throat> Tapi kan A, orang yang miskin hadisnya banyak nih soheh ya. Masuk surganya duluan, benar. Orang kaya tuh hisabnya lama. Tapi tidak berarti masuk belakangan di akhiratnya lebih rendah karena sesudah dihisap ternyata kedudukannya bisa tinggi miskin itu mempercepat hisab karena sedikit yang dihitungnya tapi kalau banyak hartanya takdir Allah banyak rezekinya dihitung tuh tiap rupiah tiap sendal tiap makanan yang dimakan tiap tas yang dibeli, pakaian, semua ada hitungannya. <clears throat> Hisapnya lama. Tapi kalau diperoleh dengan cara yang hak dan dimanfaatkan di cara yang hak, bisa tinggi di akhirat itu. Walaupun rada telat. Saudara mau yang cepat atau yang cepat takut wah kalau gitu harus miskin dan miskin juga belum tentu ke surga kalau miskin ahli maksiat nah saudaraku sekalian jadi hari ini kita coba bahas lebih detail lagi bagaimana nih syukur patokan syukur kan ada tiga satu hati hakul yakin bahwa nikmat itu datang hanya dari Allah. Harus hanya. Selain Allah bukan sumber nikmat. Selain Allah hanya jalan dari ketentuan Allah sampainya nikmatnya kepada kita. Kalau gagal meyakini sumber nikmat Allah, dia gagal bersyukur. Dua, syarat syukur adalah memuji Allah Selain hati yakin, lisan abdul du'a alhamdulillah. Ini pilarnya. Jadi orang-orang yang dalam bahasa Sunda pupujian, orang yang sangat senang dipuji itu tidak bisa syukur. Karena dia lebih menyukai dirinya dipuji. Padahal mulutnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin segala puji hanya milik Allah. Nah, orang saudara tahu Ibnu Abbas itu selalu membawa cermin kemana-mana. Karena setiap beliau melihat wajahnya selalu menambah syukur kepada Allah. Berapa banyak yang bercermin kufur nikmat? Eh, gitu kokoloten ya eh. eh, kufur nikmat harusnya syukur bisa kedip bisa berputar bisa bernafas pori-porinya sudah lancar semua bisa mengeluarkan keringat benar bisa merasakan panas dan dingin harusnya kan kepanasan tuh syukur Alhamdulillah tubuh saya masih sadar. Mengetahui ini panas. Alhamdulillah. Ah, keringat. Masya Allah. Lubangnya masih normal. Bagaimana kalau mampet? Masya Allah. Alhamdulillah pasti tidak sepanas neraka. Pasti tidak sepanas. Kapan mengeluhnya kalau begitu? Tapi orang yang tidak tahu sih, wahainya redang sih. Panas. Ayo nama udara teh ngaco, eh zaman gak kacau ya lihat wajahnya eh dasar kufur nikmat disetting oleh Allah wajahnya jadi jelek Alhamdulillah eh keringat Masya Allah berarti eh, sistemnya masih jalan sistem pendinginannya kan keringat itu mendinginkan ya stok air masih melimpah Masya Allah, mekanismenya masih bagus nih keringetan. Ya Allah, Alhamdulillah, paling 52 derajat, belum 100 ya. Beda tidak? Beda. Orang berkeluh ke satu kufur nikmat. Banyak kufur nikmatnya. Sebab kalau dia berhasil menemukan nikmat, lebih melimpah daripada ujian, kepahitan, mau ngapain kita sibuk memikirkan kepahitannya? Seperti dompet hilang. Sudah jelas nih dompet hilang. Kenapa kita tidak lihat yang tidak hilangnya? Celana, baju, kaos kaki, sepatu. Alhamdulillah hanya dompet aja. Benar? Bagaimana kalau hilang dengan celananya? Alhamdulillah. Untung saya nggak kebawa. Tadi takdir Allah ceramah di Gunung Halu. Saya kira dekat itu. Ternyata kurang lebih tiga jam. Jalan mantep. Bolong-bolong dan bulak belok rencana tidur ya begitulah hati syukur tidak jalan kaki ke sana ya benar coba kalau jalan kaki ke sana kapan sampainya syukur tidak naik kuda kalau naik kuda lebih remuk lagi nih badan kuda kan tidak bisa anteng ya Masya Allah mobil ada AC-nya Alhamdulillah. Joknya empuk. Tidak pakai besi saja. Eh, Alhamdulillah. Bisa nyarande dan bawa bantal. Alhamdulillah. Belok-belok juga tidak sampai copot kepala. Alhamdulillah. Masih banyak bisa disyukuri. Mending lihat pemandangan. Ya, hijau alam jarang nih ke gunung juga. Ya, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang ngedumel, ah ya jauh ya. Kacau ya ceramah dan pasti capek ya. Masih jauh kan? Itu pertanyaan kubur nikmat tuh, masih jauh kan? Masih lama ya? Hadirin kita teruskan. Ali bin Abi Thalib bercerita Ini dalam kitabnya Imam Ibn Qayyim ya. Saya kira beliau sangat hati-hati di dalam menulis. Raja Buhtan Nasar menangkap Daniel. Kemudian Daniel ini dimasukkan ke dalam penjara di bawah tanah. Atas perintahnya. Lalu dua ekor singa yang ganas dimasukkan ke dalam penjara itu. Suka ada hukuman seperti ini ya. Penjara di bawah tanah kemudian ditutup dan 15 hari kemudian dibuka. Ternyata Daniel di sana sedang sholat dan dua ekor singa berdiam di pojok. Tidak mengganggunya sama sekali. Lalu Buktan Nasar bertanya, Doa apa yang kamu baca sehingga kamu terlindungi dari singa? Lalu Daniel mengatakan, "Aku membaca doa ini. Segala puji bagi Allah yang tak lupa kepada orang yang mengingatnya. Segala puji bagi Allah di mana orang yang berharap kepadanya tidak akan gagal Segala puji bagi Allah. Siapapun yang bertawakal kepadanya, tidak akan diserahkannya kepada selain dirinya. Segala puji bagi Allah yang menjadi kepercayaan kami di saat kehabisan akal dan daya upaya. Segala puji bagi Allah sebagai harapan kami sewaktu terjadi salah duga terhadap perbuatan kami. Segala puji bagi Allah yang menyingkap duka dalam musibah kami. Segala puji bagi Allah yang membalas perilaku baik dengan kebaikan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang membalas kesabaran dengan keselamatan. Jadi muji saja terus. Saudara, kalau saudara sudah yakin kepada kekuasaan Allah, singa itu ciptaan Allah mutlak. Singa itu tahu saudara pekerjaan singa apa? Mengaum bukan bertasbih. Suatu waktu mengaum tuh ya. Tapi yang pasti yusabihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih singa tuh didesain oleh Allah taringnya diatur karena kalau taringnya kecil nggak menarik dan susah makannya kukunya ototnya itu udah didesain oleh Allah singa sendiri tidak mengerti bagaimana badannya jadi begitu emak singa juga tidak paham bagaimana membuat anak seganteng itu wibawa kan singa diatur oleh Allah pita suaranya agar aumannya itu menggetarkan tapi bagi para kekasih Allah yang terlihat singa itu bukan menakutkan hanya menakjubkannya kemahabesaran Allah yang mendesain singa ini singa itu tidak bisa menggigit illa biiznillah kecuali dengan izin Allah lah Allah tahu ini kekasihnya seorang yang benar-benar mengenalnya yang memasrahkan dirinya kepada Dia yang benar-benar yakin akan perlindungannya, yang benar-benar yakin akan kesempurnaan janjinya, yang yakin segalanya dalam genggamannya. Allah Maha tahu ini hambanya pasrah kepada Dia. Apa susahnya sih ingat ciptaannya dibuat duduk enak begitu istirahat lihat yang sholat ya. Halo? Ini tidak aneh. Jangankan masih hidup, sudah wafat saja. Kiai siapa tuh? Yang di Bekasi kemarin? Yang 26 tahun sudah dikubur, kemudian dibongkar karena mau ada pelebaran jalan, takdir Allah diperlihatkan. Jasadnya masih utuh. Kain kafannya bersih. Utuh tidak aneh bagi yang mengenal belatung, kuman, cacing, bakteri, itu kan makhluk Allah semuanya. Kalau tidak diperintahkan Allah memakan ya tidak. Jelas? Seperti kenapa para kekasih Allah kok keringatnya harum? Atau dah sel tubuh juga bikinan Allah. Makin bersih hatinya, Rasulullah juga keringatnya harum, apalagi Rasul ya sampai dibotolin. Wah, oh, kalau gitu kalau saya bau banyak dosa, ah terserah ya. Tapi kita tidak boleh suudon, wah ya dosa anak ya. Ampun nih banyak dosa nih. Tahu dari mana? Ini baunya paten. Itu mah suudon ya. Bagaimana Ustaz Dhani menemukan hadis tentang ini? Boleh, silakan. Ustaz Doni membacakan ayat أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sungguh dia maha penyantun, maha pengampun. Al-Isra ayat 44. Bertasbih itu artinya menjauhkan dari segala ketidaksempurnaan yang terbayang oleh kita. Jadi bertasbih itu adalah menjauhkan hati ini dari semua prasangka, pikiran, sesuatu yang kurang terhadap Allah. Semua makhluk bertasbih, nyamuk. Makanya saudara tidak usah panik dengan makhluk karena makhluk dalam genggaman Allah. Jelas? Jelas tidak nih? Mari kita coba detailkan saja. Kita ini kan sengsara lebih sibuk memikirkan yang kurang versi kita. Bukan mensyukuri yang melimpah. Padahal kalau kita bisa bersyukur, Allah pasti tahu nih siapa di antara hambanya yang bersyukur. Kita coba urutkan mulai bangun tidur, ya. Jangan bangun tidur terus mengeluh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Puji Allah kita masih punya nyawa Berapa banyak yang ketika tidur dan tidak bangun lagi? Nafas, Alhamdulillah, gratis. Alhamdulillah, nikmati itu. Pas mata melihat, hah, gelap. Bukan apa-apa. Belum dinyalakan lampunya ya. <laughs> Hmm, saya jadi ingat itu, ini melenceng dikit anak SMA main semprot-semprotan di kelas disemprot matanya sampai perih pulang perih sekali suruh tidur karena saking perihnya pas bangun menjerit ibu saya tidak bisa lihat apa-apa dinyalain aja oh kelihatan gitu rupanya dimatiin lampu harusnya alhamdulillah ya nah, ini ada beberapa sahabat saya yang tunanetra. Banyak yang asalnya awas, benar? Kang? Ini juga siapa teh Kang namanya? Kan? Yongki. Banyak teman-teman yang sampai usia besar awas tiba-tiba diambil oleh Allah pandangannya dan mudah. Yongki yang kena kabel itu bukan yang membetulkan itu terus kabel ngejepret kena ini dan langsung gelap ada yang membawa pintu disimpan di sini ke kampung rupanya tertekan entah bagaimana syariatnya tapi jadilah matanya hilang penglihatan tapi Yongki bersyukur tidak nih coba diberi mikrofon bagaimana Yongki ini coba ceritakan sedikit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lebih keras sedikit volume boleh? Ya masih bisa bersyukur karena masih bisa banyak pendengaran hati peng terutama. Kayak, gimana ini jadinya? Masih bisa bersyukur atau alhamdulillah saya bersyukur kan? Ya alhamdulillah masih bisa. Oke ya terada susah ini. Ya. Iya terada rada ngarido ya saya mah alhamdulillah lah. Justru ya itu Yong ya. Tapi nggak apa-apa buat Yongki ya. Ini tuh lagi didengerin ya oleh Allah Yongki. si kuat mana keyakinan ke Allah waktu awas, waktu sekarang. Jujur Waktu sekarang. Waktu sekarang. Iya. Waktu awas malah kurang yakin ke Allah toh. Kurang yakin. Nikmat mana? Nikmat melihat, nikmat yakin ke Allah. Mana yang lebih nikmat? Bisa zaman dulu melihat mata atau sekarang hati bisa meyakini Allah. Mana yang lebih nikmat? Hati lebih bisa meyakini Allah. Lebih dekat. Apa bedanya? jadi lebih tenang, tidak banyak keinginan selain banyak ingin dekat dengan Allah. Alhamdulillah lebih tenang. Lebih tenang. Dulu waktu melihat masih banyak keinginan karena banyak yang terlihat. Ya benar, benar. <laughs> Memang dari mata turun ke hati ya dan bisa jadi hijab. Banyak dosa lah, banyak melihat. <laughs> semua jadi mikir nih termasuk saya mikir makanya Allah itu maha baik kalau Allah tidak baik dari dulu saja sudah yang melihat yang menganggap pasti sama, sama seperti saya hmm. jadi makanya, kalau Allah segera membalas ini semua udah nggak lihat apa-apa ya iya pasti begitu makanya hati-hati yang masih punya mata jangan sampai Semua jadi tegang begini hadirin. Masih ada nasihat yang lain yang lebih ringan gitu. Sudah cukup ya Pak Yongki terima kasih Ini sudah cukup memukul semua yang hadir ini Nah hadirin Saya juga ada teman nih Kang Dudu sahabat saya Katanya ketika diperiksa dokter, dokter berkata begini, ini mah pasien teh seperti yang tidak pengen sembuh. Ya habis sudah dipikir-pikir, dulu saya waktu mata saya awas, malah lebih susah hati ini. Tapi dengan penglihatan diambil begini, rasanya lebih bisa untuk mendekat ke Allah. Ya kita tidak usah ngarep-ngarep nggak lihat ya karena afiat itu adalah sesuatu yang sangat dianjurkan diminta. Jangan minta sabar. Rasulullah juga mengingatkan orang yang minta sabar itu seperti orang yang nantang bala. Minta afiat. Afiat itu sehat, fit, normal. Tetapi kalau ditakdirkan memang diambil pandangannya, syukuri. Seperti kata Kang Yongki, telinga masih bisa mendengar, mulut masih bisa bicara, otak masih bisa berpikir, jantung masih berdegup, tubuh masih komplit. Dan yang paling mahal, hati ini jadi makin terbuka ke Allah. Makin yakin terhadap jaminan Allah. Makin sedikit keinginan, tapi tercukupi kan? Mayungki? Nah kalau nggak cukup, nggak nyampe ke sini. Bangun tidur alhamdulillah. Nafas. Alhamdulillah ya Allah. Allah pasti dengar siapa yang alhamdulillah. Bunuh yuk. Oh, jangan. Bau juga nikmat dari Allah. Benar? Berarti sel hidung kita masih normal. Daripada rata. Nah, kenapa kalian pada nutup hidung? Ada apa memangnya? Berarti ada masalah. Harusnya disyukuri. Oh, oh, oh, suara ayam berkokok. Ya Allah, Alhamdulillah. Masih bisa mendengar suara ayam. Stereo kiri kanan. Allahu Akbar, Ya Allah, Alhamdulillah bisa mendengar suara azan. Berapa banyak tempat yang azan tidak terdengar. Masya Allah. Coba ke daerah yang Islamnya minoritas. Eh, kemarin 11 hari di sana di Eropa gak ada suara dan subuh, maghrib, bisa Kangen azan. Syukur itu bukan ah, alhamdulillah azan eh. Jelas ya azan. Alhamdulillah. Terus tidur lagi. itu mah bukan syukur ngalelewe jawab azan ambil wudhu ke kamar mandi buka keran Alhamdulillah air gemercik bening tidak sangat dingin saudara belum nyobain ya air sangat dingin wudhu Masya Allah di tempat yang empat musim tuh air bisa dingin sekali sampai mau wudhu tuh seperti pakai air kulkas benar-benar cobaan tuh benar hadirin Udah dingin cuacanya, airnya dingin. Berat kalau mau tahajud. Berat itu. Mau mandi Jumat, wah berat. Kalau tidak pakai water heater, Masya Allah. Dan tidak semua itu. Di tempat umum pakai penghangat itu. Oh, makanya ketiga ya Allah, air bening. Uh, Masya Allah. Itu harus syukur tuh. Tiba-tiba perut terasa Ingat Rasulullah di sini saya baca beliau menyabdakan aku tidak tahu mana yang lebih baik bagi diriku dan juga bagi dirimu saat masuknya nikmat karunia dan atau saat keluarnya. Karena keluar juga itu karunia. Coba tidak bisa buang angin. Aduh, masya Allah Angin duduk itu ngulik bek. Benar hadirin. Makanya Masya Allah bisa maaf ya ini mah harus disyukuri. Jadi pas buang angin tuh maaf ya saya mohon maaf. Tapi dah ini mah sudah karunia Allah ya. nggak usah malu. Asal jangan di mana aja. Diatur ya coba. Aduh <laughs> ini sok halimpus suaranya. <laughs> Udahlah kita nggak usah malu kita punya itu semua ya. Tapi jangan didramatisir. Enggak ada ini jarang orang syukurin ya. Harusnya kan bersyukur plong gitu raos. Aduh. Ya cari tempat yang bijaksana dan atur volumenya ya. Hadirin saya mohon maaf tentang hal ini tapi jangan luput mensyukuri itu saja ya. Untuk pokoknya bab ke belakang itu karunia Allah. Makanya siapa yang paling sering melihat orang bahagia siapa? Petugas WC umum ya. Karena fakta beliau bisa menyaksikan bagaimana sebelum dan sesudah keluar dari. Eh ini serius serius. Bagaimana nunggu pintu gitu ya dengan berbagai ekspresi dengan gerakan-gerakan tubuh yang dan bagaimana keluar tuh lega sekali dunia ini aman tentram ya masya Allah fabi'ai ala rabbikuma tukadziban dan nikmat Tuhanmu manakah yang akan kau dustakan aduh harusnya masya Allah ada sabun harum, ada sampo, semua disediakan oleh Allah. Ada sikat gigi yang lebih lembut, ada siwak, ada odol yang herbal. Masya Allah, harum, ada itu, benar? Kulit jadi bersih, keramas rambut jadi tidak gimbal. Nikmat mana lagi yang akan didustakan? Harusnya sambil bersih-bersih itu, ya Allah, semua engkau sediakan. Masya Allah buka lemari ya Allah ini baju ada sarung komplit penuh engkau berikan ini jadinya kemarana baju teh aduh ya jangan jangan mikirin tidak ada Alhamdulillah syukuri pilih pakaian yang paling disukai Allah ya ya Allah misalkan kaum wanita ada yang diberi rok mini midi maxi pilih mana yang disukai Allah kalau sukai nafsu pasti lebih senang untuk memamerkan tubuhnya tapi kalau disukai Allah pakaian yang disukai Allah pasti lebih senang yang menutupi auratnya lebih tenang Masya Allah makan aduh acara makan itu sebetulnya acara yang paling menajubkan. lihat nasi ini nasi sebelum ada di piring saya berbulan-bulan sebelum saya mau makan udah disiapkan oleh Allah ditanam oleh siapa diketam eh disiangi dipotong diketam ditumbuk begitu jauh perjalanan nasi kita ini ya Allah Sejauh ini sebelum saya lapar sudah engkau sediakan. Apalagi sambal. oh saudara makan sambal tuh itu makanan paling mewah. Sambal tuh. Coba apa aja komponen sambal? An? Tomat, cengek, apa aja Ustaz Roni? Gula merah, terus garam empat macam terus terasi lima bawang ini apa lagi Ustaz? <laughs> apalagi bisa sepuluh macam itu bawangnya dari mana cengeknya dari kebun mana benar garamnya dari air laut mana terasinya waduh itu kan dahsyat sebuah sambal tuh sebuah pertunjukan Bagaimana Allah menyiapkan demi kita. Coba cari satu persatu. Kapan bikin sambalnya? Mau bikin garam ngeringin laut dulu. Mau bikin terasi, oh nyari udang, oh dibobok ya. Mau nanam cengek, udah meninggal aja. Kapan makan sambalnya? Beres. Eh ini serius hadirin. Colek Alhamdulillah ya Allah eh. enak ngepas ya kan lidah normal bisa ada asinnya bisa ada asemnya ini lidah ini aja udah demonstrasi nih belum lagi lidah satu terasi kerasa ya kan cengeng kerasa segitu macam diaduk tetap masing-masing tampil dengan e, rasa masing-masing. Aduh maaf hadirin saya bisa menjiwai ini karena barusan saya makan sambal ya. Colek, aduh, bing lada tapi enak. Tomatnya kerasa. Aduh, masya Allah. Kalau nggak sampai syukur terugi ya. Benar? Segitu aja nggak ada habisnya tuh zikir ya Allah. Masya Allah, belum lagi ketimunnya, antanan benar ah ayam ibu ayam harus hamil dulu bertelur dibus makan ya. Jangan mikir aja. Alhamdulillah ya Allah, ya Allah. Belum dikunyah. Hmm, ini diramu beres. Hmm, ya Allah, gigi teh kompak jeng lidah. Hmm, lidahnya berasa ketelan kesini siapa yang ngurus? Allah Allahu akbar. Kita mau udah nggak ikut campur. Hmm, lep, beres. berang kesini teh. Coba kalau salah alamat, ngumpul di paru-paru. Aduh. Untung ada katup ya. Kalau <clears throat> <clears throat> kebesekan, ah itu beruntung. Alhamdulillah bisa keluar. Nanti suatu saat cucuk oleh Allah di ya, dipalangkan ya. Aduh ya Allah, cucuk malang. Nah, si kepah tulung ya Allah. Tulung. Jangan minta tolong ke siapa-siapa. ma. Eta sia lauk teh ah, Alhamdulillah cucuknya masuk. Alhamdulillah betul. Malang satu aja di sini mau ngambilnya gimana? Siapa yang berani ambil ini ya kan? Dicolek pakai akrokrak nggak bisa. Ah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah benar berang ke sini aduh belum lagi air ya air kira ya hmm. rezeki mah ada waktunya hadirin ya tidak usah minta-minta sama manusia tenang tenang tadi mah kurang begitu ingat tapi pas ingat air jadi pengen tapi kan syaratnya tidak boleh bergantung ke makhluk ya kan we ya minum tuh jauh lebih dramatis ketika haus loh haus ya ketika haus pas kelekek teh aduh masya Allah syukurnya tuh beda dibanding rok rok rok rok beda Bismillah duh ya hek sedikit lagi hmm, pakai sirup ya dan ada kayu manisnya dikit ya sudah saudara jangan pusing begitu ya tapi ada rezeki mah ada waktunya ya, tenang. Teruskan. Ini bab makan aja udah bisa berlinang air mata tuh kalau pakai iman, ya kan? Karena yang paling penting makan tuh bukan hanya menguatkan tubuh tapi menguatkan iman. Bagaimana puluhan tahun kita hidup dikejar-kejar rezeki akhirnya dari mana yang nimba siapa yang ngebersihin yang ngebotolin yang ngangkut Uh, jauh itu air punya kita tuh. Gelekek-gelekek saja ya. Masya Allah. Kita mah jarang lihat air. Ya Allah. Setiap hari engkau beri. Masya Allah. Minum segan. Masya Allah. Oh jauh-jauh. Susah sengsaranya ahli syukur. karena saya juga segalanya ada waktunya. Alhamdulillah. Mohon izin ya hadirin bismillah. Kalau lihat orang dapat nikmat dari Allah tuh ikut bahagia ya. Jangan be minum sendiri. Selain saudara tidak dapat rezekinya, saudara juga makin sakit hati kan? Namanya dengki ya. Ikut nikmati ya. Bismillah. ini mah anget diuntung tidak mendidih benar diatur oleh Allah bagaimana Ustaz Doni bisa ngepas begini ilham dari Allah Masya Allah masuk ke sini beres diatur masuk ke darah masuk ke otak Masya Allah beres benar kita cuman gelegek, beres ke sini. Ada yang jadi kuku manjangin, ada yang jadi rambut, ada yang jadi oh beres tanpa kita ikut campur. Fabi ayyi ala ya rabbikuma tukadziban. Gak kebayang kalau kita harus ngurus tubuh kita ya. Gimana numbuhkan rambut, gimana ah, pusing-pusing. Belum lagi ini sel-sel apa tuh? Pori-pori harus dicek satu persatu Takut ada yang mampet. Oh, repot ya. Ini minum ini dia ngumpul sebagian cadangan air mata untuk nangis tobatnya. Sebagian ngumpul di air ludah, supaya sebagian di darah. Ini barusan minum tuh. Diatur supaya darahnya tidak terlalu encer, tidak terlalu kental. Karena kalau terlalu kental, repot. nggak bisa ngasih makan sel-sel. Betul? Ngumpul di otak. Ini barusan tuh. Masya Allah. Oleh Allah diatur. Hebat Allah subhanahu wa ta'ala Maha hebat Teruskan Oh sudah habis nih waktunya Baru sampai ke makan nih sarapan Belum lagi pas keluar Lihat langit Masya Allah Lihat orang-orang jalan Ada <coughs> Ya Allah Alhamdulillah saya tidak batuk seperti itu Ya Allah berikan kesembuhan bagi hambamu Engkau lah yang memilikinya Kita syukur Kita tidak sakit Kita pun doakan supaya orang lain sembuh Bagus tidak gitu Dan tidak usah diomongin Pak udah saya doakan Gak usah cari penyakit Naik angkot Alhamdulillah Tiba-tiba di depan ada ya lawan jenis yang menawan oh alhamdulillah tunggu dulu itu beda lagi itu ujiannya astagfirullahaladzim astagfirullah. pandangan mata kalau tidak terjaga rusak nih lihatnya sebentar tapi hati jadi keras tidak astagfirullah tidak ya Allah tidak ini cobaan tolong ya Allah tolong ya Allah astagfirullah, harus begitu itu jangan alhamdulillah emang firman nggak pernah ketuker ya Memang itu ujian Harus berani Godel basor Lihat tiba-tiba dicegat oleh preman Bertato Wah Dipikir Wah mabok Ada juga yang pangrok Di sana yang pakai rambut itu yang rapor Masih ingat kan Cerita dari Adeda kan Karena Adeda mau Jumatan ketemu dengan yang pangrok itu ayo kang kita jumatan yuk mereka sering lihat temennya lihat lagi untuk <laughs> lihat ke atas pangroknya maksudnya susah sujudnya gitu memang agak telat sedikit ya ini butuh perenungan maksudnya eta kumaha gitu ada hadirin lihat yang begitu jangan wah preman ngararaco ini pasti kawannya geng motor Selesai tidak? Lebih baik ya Allah, alhamdulillah. Engkau beri hidayah dan taufik. Saya tidak melakukan hal seperti itu. Lihat yang tubuh bertato, alhamdulillah ya Allah. Engkau lindungi saya dari keinginan mentato tubuh saya. Itu kan karunia Allah, benar? Pada saat kita mensyukuri kita tidak seperti itu, keluarkan doa. Ya Allah, Pasti orang tuanya menginginkan lahir anak yang soleh. Dia juga mungkin ingin bahagia tapi belum tahu jalan. Beri hidayah ya Allah. Wahai yang maha mendengar. Dia ciptaanmu. Dia juga milikmu. Bukakan hatinya. Engkau maha pembulak balik hati. Sambil lihat preman tuh. Jangan meremehkan, jijik, menghina itu tidak menyelesaikan masalah syukuri kita tidak seperti itu yang kedua doakan supaya berubah siapa tahu dikabulkan doa kita bukankah salah satu doa yang mustajab adalah kita mendoakan seseorang dan dia tidak tahu itu kan diaminkan oleh malaikat dan kita juga didoakan yang sama udahlah syukuri kesempatan ngedoakan orang begitu tiba-tiba polisi di depan wah ya mah tangkap ya nggak usah gitu ya jangan suudon lihat polisi hmm, panas ya mungkin susah sholat tepat waktu betul ngatur lalu lintas lihat ya Allah saya bersyukur bisa sholat tepat waktu Pak polisi mungkin perjuangannya berat untuk sholat tepat waktu karena harus lalu lintas lagi padat Kenapa kita nggak doakan ya? Ya Rob, berikan taufik, jadikan hatinya sing ikhlas. Jadi enak lihat orang tuh dalam diam tuh kita produktif. Berbuat kebaikan, terus ngedoakan, ngedoakan. Tidak dilarang sama sekali, bahkan bagus. Apa coba ngasih uang enggak, ngasih ilmu tidak, doa atau yang sambil diam, sambil melihat di angkot tuh ya. Ya Allah, Hmm, tiba-tiba ada mobil bagus sekali. Iya, iya, Lunas. Tahu dari mana? Ah. Itu mah udah kita nggak punya dengki. Ya Allah, singringan hisabna. Hoyong abdi ge ya berat pertama tiga kan eta. Motor wae yang berat. Mau beli premium sangka dua apa? yang Ya Allah sing ringan hisabnya Sing jadi orang kaya yang dermawan Gitu kan ah, Ambulan Ada apa tuh ya Allah Untung saya menaik angkot Bukan naik ambulan ya <laughs> Ini ada kisah lucu juga Suatu saat Dulu ceramah subuh dijemput Saya nggak tahu ini mobil apa ya duduk aja nah mobil teh lampu merah ke terus we si orang teh mobil jenazah <laughs> diri plus rawas di payun nah dinyalain jadi saudara nggak usah sombong ya kalau nanti dikawal-kawal gitu karena ada beberapa yang dikawal selain pejabat penting penjahat penting juga jenazah penting ya <laughs> hadirin nikmati lihat gitu oh, alhamdulillah kita sehat betul tiba-tiba datang lagi itu mobil presiden atau pejabat tongkol wah enak aja sama jangan gitu hmm, ya Allah ini orang yang paling berat hisabnya di akhirat kan jadi pemimpin tuh berat benar ah dia juga sama-sama orang Islam bimbing ya Allah sing jadi pemimpin yang adil yang takut kepadamu nggak rugi tuh ngedoakan begitu siapa tahu doa itu diijabah tiba-tiba pejabat itu jadi tercerahkan tiba-tiba pejabat itu jadi mau ngaji senang ke masjid syariatnya boleh jadi doa saudara senang kan halo ini tes syukur kita bisa ngelihat sesuatu dan mendoakan daripada ngedumel ngomongin hanya ngotorin hati deh pejabat ini mah korupsi kabehanana tahun balik dunia teh wah tahu dari mana sudahlah dan ngomong gitu juga nggak selesai hanya ngotorin hati benar hanya jadi jengkel sendiri hanya jadi gemes sendiri dan susah zikirnya kalau gitu dan nah, mending doakan aja itu menjelas manfaatnya ya Alhamdulillah sampai ke sekolah lihat guru hmm, ya Allah guru teh udah sepuh sing tulus ngasih ilmunya kan kasihan anak-anak kalian ngerti tidak hmm, ibu guru sambil lihat udah sepuh bu sing kebagian pahala sing ikhlas enak tuh ngedoain gitu teh ya seperti saudara lihat sekarang kepada saya jangan cuma lihat aja doain hmm, si AA menibanya cobaan hidupnya didoakan ku abdi a sing toba tak akan nampi sing cama a mulut sikap dengan hati dak pasti dihisap setiap ceramah teh hmm, ya Allah mudah-mudahan tuh yang pakai sorban teh sing bisa hatinya sing bersih sing bisa mempertanggungjawabkan kata-katanya jaga dari ilmu dan amal yang menyesatkan ya Allah itu lebih produktif nih sambil duduk begini diserbu oleh doa mungkin saya mau ngomong tapi gara-gara doa saudara jadi nggak jadi ngomongnya mungkin saya akan memberi contoh yang salah gara-gara doa saudara jadi tidak jadi ngomongnya bisa banyak hal yang terjadi dengan doa benar itu teh syukur dan sebetulnya hidup teh indah hadirin Cuman kita mah nafsu. Jadi jengkel, kesel. Dan kalau syukur mah susah jengkelnya. Karena lebih banyak nikmat daripada kepahitannya. Setuju? Kalau saudara nggak punya ongkos, tinggal jalan pulang, ya. Kan deket ke Geger Kalong Tengah, ya. Tapi saya mah di cicahum ah. Berarti itikaf ya. Jalan sana. Dulu waktu pesantren juga gitu. Waktu ngaji di jalan aja sok ya Allah. Saya ongkos ya, engkau mah tahu. milih kemana pertolongan daya Allah. <laughs> Sampai ke Cipaganti lah. Jadi Muhammad Tuhan, hmm, ya Allah, engkau sudah tahu capek ya tapi dah kalau sudah waktunya mah ada aja pertolongan tuh ya ada yang jemput karena ditelepon ya itu ikhtiar hadirin nikmatilah yuk hidup teh ya sing senang sekali untuk mengenang nikmat daripada kita capek mikirin yang enggak ada maaf maaf ini tidak bermaksud menafikan derita ya tapi larut dalam derita sampai hilang syukurnya itu tidak baik ada yang maaf yang kena tsunami meninggal keluarganya beliau tinggal sendiri sedih normal tapi kita harus segera yakin bahwa orang tua hanyut itu pasti sudah sesuai dengan rencana Allah tidak ada yang meninggal kecuali karena satu-satunya sebab sudah waktunya wafat. Wali kulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Dan meninggal tergulung ombak itu bisa jadi syahid dunia tuh. Jadi husnudon. Sedih wajar, tapi larut berlama-lama dalam kesedihan itu menjadi tidak wajar karena tidak menyelesaikan apapun, tidak menghidupkan yang mati, benar? Alhamdulillah saya masih diberi umur saya diberi saya kan sebatang kara misal tapi ada malaikat yang nemenin ada Allah yang maha dekat Allah menggerakkan orang-orang masih sayang benar masih bisa ibadah punya bekal pulang masih bisa belajar Masya Allah ada yang ngobrol di atas ini Ah. baik nanti SN TEP PTN ya begitulah saudara kalau saya duduk UMPTN ya mau lulus tidak lulus tenang saja kan pengumumannya juga belum ya saya takut nggak keterima ah sudah belum keterimanya sudah belum tidak diterimanya belum atau sudah tenang saja tinggal sholat tinggal tobat ya niat sudah ikhtiar sudah serahkan ke Allah gimana kalau saya nggak keterima jangan mikir nggak keterimanya memangnya surga ditentukan kampus yang kita inginkan Allah mah punya rencana sendiri. Dah jalanin saja. Saudara tidak diterima di sini udah nggak apa-apa, tinggal belajar lagi. Ya. Mungkin Allah punya rencana lain supaya waktunya cukup buat memuliakan orang tua karena selama ini sekolah sibuk belajar, belum punya waktu. Padahal kita kan tidak tahu berapa lama lagi dengan orang tua, benar? Banyaklah rahasia Allah. Syukuri tidak lulus sana tapi ningkat iman, punya kesempatan buat belajar agama, gara-gara tidak langsung kuliah, sekarang jadi rajin ke pesantren, bisa ngapalin Quran, tuh berkah, benar? Dan cepat lulus juga belum tentu cepat dapat kerja. Iya kan? Saudara nggak usah tersinggung ya yang baru dewi sudah. Iya, memang dewi sudah gembira luar biasa, tapi sesudah itu derita luar biasa mau minta uang gengsi masa sarjana minta uang kemarin waktu kuliah mah masih bisa minta yang tiap mana acep iraha gawe teh suatu ulang terima ya itu mah sudah jatuh ketimpa tangga dah kembalikan ke Allah semua ya kalau putus ini tadi anak-anak SMA. Kalau diputus oleh orang yang disukainya, bagus jelek, syukuri atau sedih? Kalau jomblo, syukur atau sedih? Oh ini, di jomblo geng ya. Karunia Allah yang gak punya pacar tuh, karunia Allah benar-benar dilindungi oleh Allah karena kalau udah punya pacar itu udahlah hati itu bisa lebih sibuk mikirin dia daripada mikirin Allah lebih ingin nyenengin dia daripada nyenengin Allah lebih ingin dekat dengan dia daripada ingin dekat dengan Allah lebih takut jauh dari dia daripada takut jauh dari kalau ini orang awam udah sengsara, apalagi orang tahu agama udah nggak pantas kayak gini, ya. Harus mujahadah. Caranya bagaimana? aneh? timpa aja. Tiap ingat dia, timpa dengan zikir. Dia milikmu ya Allah, sesukamu. Memang hmm, belum tentu jodoh, belum tentu jodoh. Tidak, Tolong ya, tolong, tolong, tolong. Tolong ya Allah iblis ya Allah tolong boleh gitu gitu ke Allah boleh tidak kalau saudara belum mengerti bahasa Arab bolehlah Sujud tulungan, tolong ya Allah, jangan, jangan ya Allah, jangan tercuri hati ini. Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Tolong ya Allah, jangan biarkan hamba berlindung kepadamu ya Allah hamba berlindung kepadamu dari menyekutukan engkau dengan apa yang saya tahu dan saya mohon ampun dari apa yang saya tidak tahu tolong ya Allah astagis ya hayu ya qayyum bi rahmatika astagis wa hasli li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata'in ya Allah ya Allah tolong tolong tolong saya bereskan urusan ini ya Allah beresin dan jangan serahkan kepada saya ya Allah pusing engkau tahu saya pusing please mending gitu aja ke Allah daripada dipikirin ya gak? makin banyak mikirin manusia nggak disambungkan ke Allah stres mending serahkan ke Allah benar syukuri ada Allah yang maha dekat yang maha mendengar hm, Masya Allah tuh baru sampai mana ini sekarang apa yang sudah naik motor ban meletus Alhamdulillah eh ban meletus nih Kenapa? Alhamdulillah. Berarti kita olahraga ya. Ayo dorong, biar saya yang naik. Sampai ke tukang tembak, Kang, Alhamdulillah. Kenapa, Cep? Ban meletus, iya. Itu teh ciri-ciri rezeki emang ada di dompet saya. Ayo, Ridho saya menganterin rezeki silakan, Kang. Ada berapa lubangnya? Hanya satu. Oh, tambahin dong enggak. Ya <laughs> Berani ngomong gitu? Ayo, karena dukung minta ditambahan. Saya mau menang sendiri. Tambahin berapa nih? Sepuluh ribu, ah, delapan ribu bayar sepuluh ribu. Ya, nggak apa-apa. Jangan suka berat kalau harus bayar-bayar tuh. Uang kita juga milik Allah. Sekarang diberikan untuk hamba Allah Kenapa berat? Saya harus bayar ini, bayar listrik. Ya nggak apa-apa, listriknya juga udah kita pakai. Yang paling lucu beli bensin nggak mau. Hah? Kumaha atau naik motornya? Bayar aja. Nggak apa-apa rezeki ada cuman pindah-pindah. Nggak usah ribet kalau harus bayar ya. Aduh, wak nyarinya setengah mati. Udah ngumpul harus bayar. Nggak apa-apa dan yang paling penting mah bukan uangnya, pahalanya. Nyarinya, jemput rejeki, capek, jadi pahala. Benar? Udah dapet kan gak lama tuh, uang tuh gak lama megangnya. ya Seperti capek kerja sebulan, gak lama. Gajian, nih gajian jam 4. Alhamdulillah, ya Allah. Hmm. Gusti Nuhun, aduh akbar, rejeki. Sampai ke rumah, nih bu, pindah. Ya. Sabulan ya tante hadirin. Cuman, hmm, hmm. Kenapa? Kenapa Ustaz Dadan ketawa? Kok bisa menjiwai sih? Sampai di rumah si ibu, ya Allah nuhun akang. Hmm. Berudak, anak-anak sini. Nih buat bayaran. kena Pindah. Bi, ya lumayan gaji. Nah, nih cicilan buat ke warung depan. Pindah ini buat listrik dan sebagainya nah, ya jangan hmm, kurang ini astagfirullah ya, <laughs> kenapa Ustaz Roni senyum <laughs> cuman segitu ibu lebih cepat lagi itu mindah-mindahin anak Alhamdulillah saya bisa bayaran besok ke sekolah Pak Guru ini saya bayaran pindah beres ya kan si bapak sebetulnya tadi nyembunyikan uang tuh nggak semua disetorin tapi pas ke pom bensin full tank pindah lagi ke sana cuman gitu ya nggak perlu pakai sedih nggak perlu pakai berat biarin aja pindah-pindah yang penting jadi amal semua tapi ya, oh, sekarang mateka juga mahal kan baik bayar juga kan hamba Allah yang guru TK hamba Allah benar administrasi hamba Allah yang bagian jaga TK hamba Allah itu kan harus digaji juga kita bayar dipakai gaji kenapa sedih Hah? senang dong jadi itu dipakai nabung guru TK punya anak anaknya ke TK sebelah bayaran jadi muter <clears throat> sing ridho syukurin bisa lalu lintas rezeki ya jangan suka berat jangan suka banyak mikir banyak zikir kalau banyak mikir kurang zikir jadinya sakit hati. Tapi kalau banyak zikir, mikirnya dituntun oleh Allah. Ah, sing ringan-ringan aja. Jadi kalau saudara mau belanja ke SMN, ini saudara mau belanja. Ah, mending kena ke SMM we. Kenapa SMM? Ya kan ini milik pesantren. Uangnya juga dipakai untuk membiayai. Udahlah kadir gitu, ya. Kenapa saya suka beli ke SMM? karena pengen aja supaya rezekinya muter gitu ya saya mah bukan promosi tapi di mana kesadaran saudara ya ada sehingga jadi amal betul ah hidup mana sebetulnya nggak gawat gawat amat sih kalau kita bisa syukur terus mah dibalik kepahitan dibalik sakit dibalik penghinaan semuanya juga banyak hikmah nggak adalah Allah menimpakan yang buruk kepada orang yang beriman yang buruk tuh husudon ke Allah yang buruk tuh nggak ridho yang buruk tuh sok tahu kita selalu mengutamakan keinginan kita daripada ingin diberikan yang terbaik ngotot ke Allah tuh harus ini harus ini sok tahu nggak usah ngatur ke Allah tuh ya kalau ngotot itu ngotot patuh ke Allah ngotot ngamalin apa yang disukai Allah ngotot bertawakal ngotot bersyukur ngotot bersabar bukan ngotot dengan yang kita inginkan karena yang kita inginkan tuh belum tentu baik boleh punya keinginan tapi ngototnya jadi ngotot patuh jelas? ya kalau udah jelas semua gimana Ustaz Doni ada yang mau dibacakan? sudah cukup nah ini enak Tak terasa sudah jam 9 Terima kasih kawan-kawan <clears throat> Sudah diceritakan kan nikmat Setiap kesulitan <clears throat> Satu kesulitan itu diapit oleh Dua kemudahan Fa inna ma'al usri usron Inna ma'al usri usron. Jadi Kita kan diuji SMS eh, Tauhid kita mulai 1 Juni eh, tidak ada gratis lintas operator padahal itu andalan kita tuh makanya gratis juga akibatnya hmm, tidak selancar sebelumnya akibatnya telkomsel oleh telkomsel lagi ada yang paket banyak bisa XL hanya 500 gratisnya jadi sedangkan yang member kita 100 ribuan jadi ganti kartu 500, ganti kartu lagi, nggak apa-apa ya. Syukuri 500 ya daripada 5, betul? <clears throat> Yang Indosat, Indosat, yang Aksis, Aksis. Yang lain begitulah. Tapi berkahnya dari Telkomsel sekarang malah memberikan fasilitas. Dulu XL ngasih fasilitas, tapi kepada komunitasnya aja 10 ribu lima kali sehari. Nah, ek Telkomsel berkah dari kesulitan itu memberi fasilitas setengah juta SMS sehari gratis. Tuh, alhamdulillah. Jadi kalau saudara ada yang dapat kiriman di atasnya tulisan Aagim ada? Yang langsung, nah itu langsung dari mesin Telkomsel. Itu dua kali, jam 6 dan jam 3, ya. Apa bedanya dengan mesin yang kita miliki? Kalau mesin yang kita miliki walaupun 12 servernya dengan ratusan itu tetap saja untuk ngirim tuh antri. Kalau setengah juta punya 100 pintu kan tetap antri, ya kan? Dipencet jam 5 pagi, ada yang kebagian jam 5 sore. Antri. Nah, kalau pakai mesinnya operator, pet langsung. Makanya bisa sampai ke saudara ini pertolongan Allah, benar? Dan setengah juta nih diam-diam ya kita-kita aja. Saudara mau beritahukan nanti ke teman-teman lain. Ya, mudah-mudahan nanti operator yang lain juga memberi fasilitas ini. Sekarang baru Telkomsel, Telkomsel ini bukan promosi enggak ya. Ini enggak ada kaitan. Saya mau bersyukur aja. Saya mah enggak pusing mau Telkom mau itu mau ini terserah. Yang penting mah dakwah. Betul? Tapi ini benar-benar ada setengah juta. Nah, Saudara, sekarang beritahu ke teman-teman, silahkan daftarkan. Caranya sederhana. Nomornya udah tahu belum? 0821 30 30 30 83 ya. Yang 38 itu yang umum tapi yang khusus Telkomsel ujungnya 83. Kalau saudara punya ini berarti saudara dapat 3 kiriman. Saat yang dua itu pakai mesin sana langsung dan yang satu dari mesin kita. Kalau mesin kita pakai nama A, pakai nama saudara-saudara ya. Tolong sebarkan ya. Berapa nomornya? 0821 30 30 30 83. Kalau yang 38 itu yang umum, ini khusus Telkomsel. Apa tulisannya? Tulisannya sebentar ya, daftar tanda pagar nama tanda pagar kota ya daftar tanda pagar nama tanda pagar kota mudah-mudahan ini bisa dari sini manfaatkan teman-teman ya informasikan ke yang lain selanjutnya takdir Allah juga eh sudah diumumkan di sini malam Jumat yang lalu ya yang suara itu udah malam Jumat yang lalu nah, mudah-mudahan sebentar lagi tidak hanya lewat SMS tapi suara jadi tiap hari misalkan waktu duha saudara bisa buka handphonenya masing-masing nanti ada suara ya misalkan sholatlah saudaraku sebelum saudara sholatkan pilih mana Hah? sholat sekarang juga nah, itu ada kemungkinan kapok ya ceramahnya satu menit satu menit itu bisa diulang-ulang dan bisa dikirim ke yang lain kalau direkam ya seperti itulah kita berusaha hidup ini manfaat teknologi ini milik Allah Allah ya kita manfaatkan terima kasih sahabat-sahabat sekalian baik di bawah sana ada bu, dua buku yang dibagikan gratis satu buku Asmaul Husna kecil dan satu buku tentang lima us saudara bisa ambil saja kalau saudara perlu di gratis ini cuma-cuma tapi kalau ada yang perlu buku-buku lain saudara bisa bayar infak ribu kalau tidak salah ya sebagai pengganti cetak jangan niatkan beli niatkan sedekah aja <clears throat> Baik teman-teman sekalian, itulah perjumpaan kita pada malam ini.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 ada Semuanya dalam kekuasaan Allah Tidak akan tertukar Tidak bisa diambil siapapun Apa yang Allah tetapkan untuk kita pasti terjadi Jangan risau dengan nikmat yang belum ada Tapi risaulah kalau kita tidak bisa mensyukuri nikmat yang ada Bahkan risaulah kalau nikmat yang ada kita gunakan untuk bermaksiat kepadanya hadirin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد Marilah kita berzikir dengan menjub hamdalah Afdul doa Alhamdulillah Doa yang paling afdol Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أستغفر الله العليم أستغفر الله العليم أستغفر الله العليم أستغفر الله الرجيم وأتوب إليه Hadirin Allah maha dekat Allah maha menatap Allah lah yang menciptakan dan mengurus diri kita setiap saat Wahuwa ma'akum Aynama kuntum Dan dia bersamamu Dimanapun kamu berada tidak ada sesaat pun kita luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada sesaat pun kita luput dari penglihatan Allah. Allah tahu apapun yang kita lakukan. Tidak ada satupun maksiat yang tidak dilihat oleh Allah. Tidak ada satupun yang tersembunyi. Allah tahu kebusukan kita yang sebenarnya. Allah tahu aib-aib yang kita tutup-tutupi. Allah tahu maksiat yang kita lakukan sembunyi-sembunyi. Allah menyaksikan dosa yang berulang-ulang padahal kita tahu itu dosa. Allah maha baik kita masih ditutupi sehingga orang lain tidak tahu kenih kehinaan kita yang sesungguhnya penghinaan yang datang dari makhluk-makhluk tidak seberapa dibanding aib kita yang sesungguhnya Allah tahu pikiran kita kotor Allah juga tahu lirikan mata kita hin, Allah tahu kebohongan-kebohongan kita Allah sangat tahu kemunafikan kita Allah saksikan siapapun yang mendekati zina Allah maha melihat segala-galanya Alhamdulillah Allah takdirkan kita bisa berkumpul di rumahnya bisa mendengar ilmu bisa bersujud diberi kesempatan bertobat Allahumma salli wa sallim mubarik ala Sayyidina Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا رب يا ذا الجلال والإكرام يا غفور رحيم اللهم إنا نسألك توبة نسوها يا الله اللهم إنا نسألك توبة نسوها Fataubatan qoblal maut ya Allah. Taubatan qoblal maut. Warahmatan indal maut. Wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Wahai yang maha menatap Ampuni sebusuk apapun Senista apapun sekelama apapun hidup yang pernah kami jalani Ampuni dosa yang terang-terangan Dosa yang sembunyi-sembunyi Dosa yang nampak doa yang ters, dosa yang tersembunyi ampuni dosa yang berulang-ulang berulang-ulang kami lakukan padahal kami tahu itu dosa berikan kekuatan ya Allah kami menghindar dari maksiat ya Allah ampuni dosa mata kami Ampuni dosa-dosa telinga kami. Ampuni kotornya pikiran kami ya Allah. Ampuni siapapun yang pernah di zina ya Allah. Ampuni dan selamatkan siapapun yang pernah tergelincir berbuat nista. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum. Allahumma gfir lana wali walidina warhamukum kama rabbawna sikor wahai Allah yang maha menatap kami mohon kepadamu ampuni dan sayangi orang tua kami Engkau maha tahu keadaan keduanya Beri hidayah ya Allah yang belum mendapatkannya Beri taufik agar bisa taat sampai akhir hayat. Berikan kesembuhan. Ya Allah berikan husnul khotimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Ringankan hisab. Ya Allah jadikan orang tua kami ahli surgamu. Wahai yang maha mendengar Kami mohon Jadikan kami jalan kebahagiaan bagi ibu bapa kami. Golongkan kami menjadi anak yang tahu balas budi ya Rabbana ampuni guru-guru kami ya Allah. Para ulama, para kekasih, para mubalik yang menjadi jalan jalan ilmu darimu, jalan hidayah darimu, sehingga kami mengenal jalanmu. Berkahi ilmunya, muliakan keluarganya, keturunannya, ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Allah, karuniakan kepada kami keluarga yang penuh berkah keluarga yang sangat mencintaimu keluarga yang merindukan perjumpaan denganmu berikan kepada kami pasangan yang membuat kami lebih mencintaimu di atas segalanya titipkan kepada kami keturunan yang benar-benar hidupnya selalu di jalanmu yang hatinya engkau penuhi denganmu yang kau jauhkan dari apapun yang menghijab darimu ya Allah jadikan sisa umur kami ini penuh keberkahan kapanpun hidup kami berakhir berikan kesempatan kami menebus dosa-dosa jadikan sisa umur ini benar-benar hanya untukmu ya Allah Penuhi hati kami ini olehmu Jangan biarkan hati ini bersandar, berharap, bergantung kepada makhlukmu Putuskan harapan kami dari siapapun ya Allah Selain hanya berharap padamu Selimuti hati ini dengan rasa cinta Cinta yang penuh kepadamu ya Allah Jangan biarkan ada makhluk yang mencuri hati ini darimu Ya Allah Dorongkan kami menjadi orang yang selalu merasakan kerinduan Rindu ingin bertemu denganmu Oh yang maha mendengar Jadikan saat ini saat ijabah doa Engkau maha menatap Engkau maha dekat Engkau menggenggam jagad, Engkau maha baik Engkau maha mengabulkan doa yang mujib Kabulkan doa kami wahai Allah Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang mau doa doalah. Allah Maha mendengar. Bukankah doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir? Jangan ragu-ragu. Pasti Allah mendengarkan. Allah kuasa merubah segalanya. Doalah hadirin. Allah malu jadi kalau orang yang menegadahkan tangan tidak dikabulkan Ya Allah Ya Hayyu Ya Qayyum Birahmatika nasta'in Doa yang maha baik Kuatkan iman yang masih lemah Ya Allah Teguhkan yang masih goyah Yakinkan yang masih ragu Ya Allah Bukakan pintu